Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya yaitu permasalahan yang kelima daripada ritual-ritual dan permasalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah setelah kita menyebutkan yang pertama yaitu asyirku billah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ritual orang-orang jahiliyah kemudian kedua adalah at-tafarruq fi dinillah bercerai-berai dalam agama Allah Subhanahu wa taala mereka tidak bersatu di atas Al-Quran, tidak bersatu dari dalil, tidak bersatu dari syariat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah nah barakallahu fikum al-khuruj ala wulatil amr. Nah, ala waliil amr, Itu mereka memberontak dan keluar nah dari ketaatan kepada pemerintah atau penguasa atau pemimpin. Adapun kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah, nah atau yang keempat adalah at-taqlidul a'ma, taklid yang buta, eh, mengekor, tidak bersandarkan Naam tidak berlandaskan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Ewa. Adapun kita Sunnah wal Jamaah mulai yang pertama asyirku billah lawannya apa kita? Kita mentauhidkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Yang kedua, orang jahiliyah melakukan apa? At-tafarruq dinillah, bercerai-berai dalam agama Allah taala kita bersatu. Bersatu di atas apa? Naam, bersatu dengan tali Allah Subhanahu wa taala, bersatu dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Naam. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan enam tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, enam al-khuruj ala walil amr. Itu berontak kepada perintah Kita apa? Kita taat kepada pemerintah. Ya, taat kepada pemimpin, taat kepada penguasa selama perintah atau anjuran atau himbauan mereka berada di atas ketaatan, berada di atas apa? ketaatan, bukan di atas kemungkaran. Adapun di atas kemungkaran, di atas kemaksiatan maka tidak wajib kita untuk mentaati mereka. Kemudian yang keempat adalah taklidul a'ma. Nah, mengekor yang sifatnya buta. Dalam artian taklidul a'ma, taklid yang buta. Nah, tidak berlandaskan dengan dalil, tidak mengikuti dalil, tidak mengikuti sumber yang mu'tamad dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mereka mengikuti hawa nafsu dan juga mengikuti akal atau hawa nafsu belaka. Yang ujung-ujungnya, enam kepada menjerumuskan kepada at-ta'assub fanatik. Nah, barakallahu fikum. Kita tidak. Kita tidak taklid, tapi kita ittiba. Ittiba mengikuti dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang telah dibawa Rasulullah kepada kalian ambillah. Dan apa-apa yang Rasulullah larang dari kalian maka tinggalkanlah. Nah, Sekarang yang kelima, barakallahu fikum wa habibakumullah. Permasalahan yang kelima ini juga betapa banyak dari kalangan kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Nah, itu secara umum ya. Dan dari kalangan ahli sunnah juga ada ternyata. Eh, nah, barakallahu fikum dari kalangan ahli sunnah. Dalam artian pengakuan saja ya. Bukan ahli sunnah yang hakiki ya. Nah, dalam artian dari kalangan hizbiyin gitu aja. Biar lebih tepatnya dari kalangan orang orang hizbiyun yang mereka senantiasa bersatu berkumpul di atas apa? Di atas kebatilan. Ya. Nah, barakallahu fikum tidak berat, nah, tidak berkumpul atau tidak bersatu di atas Al-Qur'an was sunnah. Mereka apa? Mereka ternyata terjerumus dalam perkara jahiliyah yang kelima ini. Apa itu? Al-ihtijaju bima alaihi al-aktsar duna nadharin ila mustanadih. Mereka berhujjah dengan apa? Dengan mayoritas, dengan kebanyakan tanpa memandang atau memperhatikan kembali kepada sandarannya atau kepada yang sandarkan. Jadi mereka apa? Berhujah dengan banyaknya pengikut, banyaknya manusia yang mengikuti dia, tidak apa? Tidak bersandarkan, tidak berlandaskan dengan dalil, tidak melihat dalilnya. Jadi yang banyak itu menurut mereka yang benar gitu. Kita tidak. Kita harus sunnah jamaah bukan mencari pengikutnya para fikum dan kita juga tidak memandang yang, yang sedikit itu benar, tapi kita akan memandang banyaknya pengikut atau sedikitnya pengikut atau banyaknya orang atau sedikitnya orang nah, di atas kebenaran ataukah tidak kita pandang, kita perhatikan, kita timbang dengan apa? Al-Qur'an was sunnah. Naam. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita nah barakallahu fikum mengatakan bahwasanya sedikit itu keliru, tidak, belum tentu. Ya, jangan juga yang mengatakan bahwasanya yang yang banyak itu benar, belum tentu juga. Tapi ingat, sandarannya apa? Al-Qur'an was sunnah. Perhatikan dulu Al-Qur'an sunnah. Nah, berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, Kata beliau balil hak pun bahkan kebenaran itu benar. Wa in kana barakallahu fikum wa in lam yakul bihi ahadun. Walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya, yang benar tetap benar. Wal batilu batilun dan kebatilan itu pasti batil. Walau istama' alaihi jami'u ahli al walaupun seluruh penduduk bumi berkumpul di atasnya. Karena nampak sekali yang batil itu batil, yang benar itu benar. Sehingga kita dituntun untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Nah melalui lisan Rasulullah SAW Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar agar kami bisa mengikutinya dan tampakkanlah kepada kami yang batil itu batil agar kami bisa meninggalkannya dan menjauhinya. Naam. Itulah termasuk perkara yang sekarang apa atau bahkan kita saksikan di hadapan mata kita sendiri baik itu dari kalangan hizbiyun, eh, hizbiyun al-judud Nah, dari kalangan Lukmaniyun atau pengikut Abdul Kornen dan semisalnya atau pengikut Rojaniyun dan semisalnya TV Roja nah yang dipelopori oleh Vedanta Andirja dan semisalnya mereka apa mereka Naam mereka maghrurun bil kasrah. Naam. Dalam artian mereka maghrurun bil aksar. Patokan mereka aksariyah, mayoritas. Berarti mencari pengikut gitu ya. Kalau kita tidak ya barakallahu fikum, kita satu orang, dua orang kalau ingin belajar kita ajari. Nah, tiga orang, empat orang mau belajar kita ajari. Kita tidak perlu menunggu dan gengsi sombong mengatakan, wah kalau cuma satu orang nggak mau ngajar, nah kalau cuma dua orang nggak mau ngajar, kita ini ustadz senior, kita ini sudah lama ngaji, sehingga kalau mau paling minim 10 orang lah baru kami eh, ajari katanya. Jangan seperti itu para fikum itu bukan nama bukan dalam artian bukan perkara yang baik, itu tidak ada dalilnya, tidak disyariatkan. Bahkan kalau kita telusuri dalilnya bagaimana? Bahkan na'am barakallahu fikum dalam sebuah hadis dinukilkan bahwasanya apa? Ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ada juga nabi yang mengikuti cuma rojul wa rojulan. Eh? Satu orang atau dua orang. Kok kita pengennya pengikutnya banyak? Na'am barakallahu fikum. Jangan demikian ya. Yang kita inginkan apa, ada apa barakallahu fikum istiqomah di atas Al-Qur'an was sunnah walaupun sedikit yang yang apa yang berada di atasnya barakallahu fikum. Naam. Jadi ukuran nah atau sandaran atau pedoman atau timbangan kita untuk menyatakan itu di atas al-haq, di atas kebenaran adalah apa? Adalah naam sifatnya mereka atau sifat mereka mengikuti Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salafil ummah itu. Itulah yang yang jadikan timbangan kita barakallahu fikum. Adapun banyak yang pengikut belum tentu benar, sedikitnya pengikut juga belum tentu benar. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kita baca saja di sini al-mas'alatu al-khamisah, al-mas'alatu al-khamisah, permasalahan yang kelima. Permasalahan yang kelima ini, nah barakallahu fikum sudah kita jelaskan dari pembukaannya, yaitu mengenai bahwasanya berdalilkan atau berhujah dengan aksarinya dengan banyaknya pengikut. Nah, yang sudah kita semuanya menghafal ayatnya ya, bahwasanya mayoritas orang nah barakallahu fikum atau kalau kita ngikuti mayoritas manusia, nah niscaya mereka semuanya Nah, barakallahu fikum akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kebanyakan manusia mereka jauh daripada ilmu Eh, kebanyakan manusia mereka berlandaskan di atas kebodohan barakallahu fikum sehingga membahayakan. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Dan jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kenapa sebabnya? Iyattabi'una illa dhon dikarenakan tidaklah mereka mengikuti melainkan sangkaan atau prasangka Eh, seperti itu, nggak yakin gitu loh. Nah, wa illa yakhrusun. Dan tidaklah mereka melainkan mereka berdusta hati-hati. Mereka nah pengekor hawa nafsu dalam artian kebanyakan dari kalangan manusia mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada dalil Itu. Nah, sebabnya jangan sampai mengikuti kebanyakan manusia. Ikutilah dalil walaupun sedikit yang menempuhnya barakallahu fikum. wa in qalla salikuha atau wa in qalla salikuh Nah, malam sedikit yang menempuhnya, ikutilah al-haq. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kata beliau sini, qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam matan itu, "Inna min akbari qa'idihim. Sesungguhnya termasuk kaidah-kaidah mereka yang paling besar, al-ightirar bil aksar. Nah, tertipunya mereka dengan kebanyakan, bangganya mereka dengan apa? Naam dengan banyaknya pengikut hati-hati. Wa yahtadjuna bihi ala sihhati syai' dan mereka pun apa? berdalilkan, berhujah dengannya dengan banyaknya yang mengikuti untuk apa? Untuk dibenarkan, naam dibenarkannya sesuatu. Jadi menurut mereka itu sesuatu itu benar, ajaran itu benar karena banyak yang mengikuti atau banyak yang melakukan. Wah, kalau seperti ini rusak. Sekarang kebanyakan manusia yang melakukan apa? Melakukan acara Isra Mi'raj, melakukan acara Maulid Nabi. Apakah ada salafnya? Ada dalilnya? Tidak ada. Perhatikan sekarang Rasulullah sendiri ya. Rasulullah sendiri nah barakallahu fikum tidak pernah yang namanya beliau itu memperingati hari lahirnya Rasulullah sendiri. Paham ya? Uh, ulang tahun dan semisal nggak ada, Rasulullah nggak pernah. Eh, dari kalangan sahabatnya Abu Bakar nggak pernah, eh, Umar bin Khattab nggak pernah, nggak pernah juga, Utsman bin Affan nggak pernah, Ali bin Abi Thalib juga nggak pernah. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, nah, sekarang semarak apa? Lagi semarak semaranya memperingati hari raya Isra Mi'raj atau memperingati dengan Isra Mi'raj hari perjalanan Rasulullah di malam hari kemudian diangkatnya ke langit. Itu dari mana sumbernya? Eh, dalilnya dari mana? Perkara yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, perkara yang tidak pernah diajarkan Rasulullah barakallahu fikum itu harus kita perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Tidak pernah Rasulullah itu memperingati enam hari Isra Mi'raj. Kemudian tidak pernah juga para sahabat dari kalangan Abu Bakar juga tidak pernah memperingati enam Isra Mi'raj. Kemudian berikutnya juga nah barakallahu fikum enam Umar bin Khattab juga tidak pernah memperingati Isra Mi'raj. Kemudian kemudian juga Utsman bin Affan tidak pernah memperingati Isra Mi'raj. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga demikian. Dari yang berikutnya, Imam Ahmad, Imam Malik, eh, Imam Syafi'i, Abu Hanifah pernah dinukilkan bahwasanya mereka memperingati Isra Mi'raj? tidak pernah sehingga Eh, perbuatan mereka, ritual mereka itu jauh daripada dalil yang perlu diperhatikan, perlu ketahui selama seorang beramal diniatkan dengan sebuah ibadah, kemudian tidak berlandaskan, tidak bersumberkan dalil dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, "Man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada sandarannya, tidak ada landasannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak sehingga wajib kita menjauhi sejauh-jauhnya, jangan ikut campur dalam perkara tersebut kebanyakan manusia melakukannya kok. Kebanyakan manusia kebanyakan manusia melakukannya. Ikut juga memperingati jangan mengikuti kebanyakan manusia, ikuti dalil. Ikuti dalil barakallahu fikum. Kalau mengikuti kebanyakan manusia apa tadi? Wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau kementaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan sini. Wa yastadilluna ala butlan syai' bi hurbatihi wa qillati ahlih. Dan mereka pun berdalilkan, nah sesuatu itu batil, sesuatu itu keliru dengan apa? Dengan asingnya seorang atau sedikitnya pengikutnya atau sedikit orang yang mengikutinya. Paham ya? Atau sedikit orang yang melakukan. Jadi yang melakukan sedikit itu dianggap keliru. Yang kita kira asing dianggap keliru. Kita ini harus sunnah jamaah dianggap asing eh, dipanjangkan celana, dinaikkan sampai di atas mata kaki, kemudian yang laki-laki pakai gamis, pakai sarung, kemudian pakai Nah, barakallahu fikum pakai jubah, nah, pakai kolang suah peci misalkan yang warna putih, kemudian juga pakai sorban imamah, nah, yang perempuan pakai cadar itu dianggap asing. Jadi menurut mereka itu yang asing itu keliru gitu loh. Itu termasuk permasalahan jahiliyah hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum itulah sangkaan orang awam kepada kita tapi namun kita semuanya tidak perlu menghadapi dengan kekerasan, cukup kita menghadapi dengan kesabaran. Fa'atahum bidid didali kemudian Na'am barakallahu fikum Rasulullah SAW mendatangkan eh, datang kepada mereka dengan perkara yang berlawanan dengan itu. Karena orang-orang jahiliyah itu orang-orang apa? Yang berada di zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan. Naam. Eh? Menjelaskan dalam Al-Qur'an barakallahu fikum di berbagai tempat dalam artian bukan satu tempat saja dan dalam berbagai macam tempat Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya apa? bahwasanya sumber atau patokan itu bukan banyaknya pengikut atau banyaknya orang yang melakukan namun sumber yang jadikan patokan adalah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, itulah permasalahan yang kelima yaitu bahwasanya termasuk perkara jahiliyah mereka tertipu atau bangga dengan banyaknya pengikut atau banyaknya peserta dan yang semisalnya kemudian mereka mengatakan atau mereka berhujah bahwasanya yang banyak itu yang benar sedangkan yang sedikit itu keliru itu semuanya adalah sangkaan atau buruk sangka atau dalam artian itu hanya hanya saja prasangka yang mereka anggap benar padahal itu keliru yang benar adalah Nah, barakallahu fikum ahlus sunnah wal jamaah memandang bahwasanya kebenaran al-haq itu bukan dinilai dari banyaknya pengikut, bukan juga dinilai dari sedikitnya pengikut. Namun al-haq Nah, barakallahu fikum yuzan bahwasanya kebenaran itu ditimbang wa yumayyaz dan dibedakan bitamassukihi nah barakallahu fikum bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bi fahmi salafil ummah itu paham itu ya itulah al-sunnah jamaah kebenaran al-haq itu dinilai ditimbang dengan cara apa? Dengan cara berpegang teguhnya dia di atas Al-Quran dan Sunnah, nah di bawah pemahaman salaful ummah dari kalangan nah, as-sahabah, kemudian tabi'in wa atba'ut tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khairun nas qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, itu generasi para sahabat. Kemudian yang setelah mereka itu tabi'in, kemudian orang-orang setelah mereka itu atba'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum wa mulau jami'an. Jadi harus kita berhati-hati dalam perkara seperti ini tidak boleh sembarangan. Ahlus sunnah wal jamaah senantiasa nampak, senantiasa menang, senantiasa nah unggul di hadapan yang lainnya hingga Nah mendekati tegak hari kiamat dalam artian mendekati datangnya hari kiamat la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haqqi la yadruhum man khadalahum wala man khalafahum. Eh, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummatun senantiasa umat ngam la tazalu ummatun zahirin al-haq senantiasa ada sekelompok umat yang mereka nampak mereka unggul di atas kebenarannya Nah barakallahu fikum Sampai kapan? Hatta ya'ti amrullah Hingga mendekati datang hari kiamat Atau hingga mendekati hari kiamat Senantiasa al-haq itu senantiasa barakallahu fikum berada di atas kebenaran, berada nah barakallahu fikum di atas yang lainnya unggul di atas yang lainnya barakallahu fikum biidznillah jalla wa tidak membahayakan al-sunnah orang yang menyelisih al-sunnah dan tidak membahayakan al-sunnah orang yang mengajak al-sunnah barakallahu fikum namun perlu diperhatikan bahwasanya sahibul haqqi pemegang kebenaran itu senantiasa diuji dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Nuniyah beliau menyatakan al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa sunnatir rahmani yang namanya al-haq itu senantiasa